البريد والصلاة والسلام على النبي البشير النبي وعلى آله وأصحابه الذين اهتدوا طريقه المنير أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون إخوة الإيمان حفظكم الله mengaku sebagai orang yang beriman, yang bertauhid, yang mempunyai akidah adalah mudah. Tetapi saudara sekalian, permasalahannya adalah pengakuan kita sebagai orang yang beriman, yang bertauhid atau yang berakidah itu diakui oleh Allah atau tidak, diterima oleh Allah atau tidak. Disinilah perlu adanya jawaban dengan kata lain apa tanda-tanda keimanan seseorang itu diterima oleh Allah sehingga kita berhak menjadi orang yang beriman dan berhak mendapatkan jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kita akan kaji melalui pendekatan tafsir maududi tafsir tematik. Teruskan yang kasih Allah. Di antara tanda-tanda keimanan itu benar. Keimanan itu memberikan manfaat dalam hidup ini yang pertama adalah suratul istijabah. Cepat merespon panggilan Allah ini berdasarkan surat Al-Anfal ayat 24 yang kita baca tadi atau yang kita dengar bersama Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu di sini kita dipanggil oleh Allah dengan hai orang-orang yang beriman istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum Penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya ketika memanggil kamu untuk sesuatu yang menghidupkan kamu. Jadi kalau seseorang mendengar azan, kemudian cepat menuju masjid, meninggalkan apapun aktivitasnya, berbahagialah bahwa orang tersebut, saudara sekalian, adalah orang yang beriman. Ketika dipanggil oleh Allah untuk membela Islam, ketika ajaran Islam ditinggalkan, kemudian dia terdepan dalam membelanya, maka berbahagialah dia adalah orang yang Islam, yang beriman. Satu contoh di seperti ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia khususnya juga orang beriman adalah orang yang mulia. Mulia titiknya, mulia akhlaknya, mulia auratnya, tiga aurat harus ditutupi. Sementara masih ada orang yang menentangnya. Kalau ada orang yang mau beriman, dia terdepan dalam membela saudara-saudara yang berjuangkan akhlak dan martabat bangsa. Berbahagialah dia itulah orang yang beriman. Makanya sekalian kembali pada contoh di masjid tadi. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad beliau bersabda "Idza ar rajula al-masjid fashhadu lahu iman." Jika kamu melihat seseorang membiasakan ke masjid, salat berjamaah, ikut pengajian, duduk sebentar meningkatkan keimanan kita, ya. Maka kata Nabi, "Fashhadu lahu iman." pastikan iman dia itu benar. Dan baca ayat dalam surat at tawbah Inna ya'mur masajid Allah man alana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini tanda yang pertama bahwa orang beriman benar. Yang kedua, tanda bahwa iman kita diakui oleh Allah, mendapatkan legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala sehingga iman itu berbuah. Iman itu memberikan kontribusi dalam kehidupan ini. Tanda yang kedua, wanita itu adalah seseorang yang bangga merasa terhormat ketika dia menjadi orang yang beriman. Sehingga tidak malu-malu dalam melaksanakan ajaran Islam. Tidak malu-malu melaksanakan ajaran Islam ketika di kantor, ketika di pemerintahan, ketika di masyarakat. Bukan hanya di masjid saja, kalau di masjid tidak ada yang malu melaksanakan ajaran Islam. Tetapi di orang ada yang malu melaksanakan ajaran Islam ketika itu di luar masjid. Saya mendengar, ya, yeah, ya, yeah kejadian dari saudara-saudara kita yang menjadi anggota dewan. Ketika ada seorang muslim yang menjadi anggota dewan untuk memperbaiki undang-undang di negeri ini, kemudian dia menggunakan Quran dan Sunnah. Kalau Allah Sebagian orang melecehkan, eh Pak, ini bukan masjid, ini bukan khutbah. Kalau yang ngomong seperti itu orang kafir, kita paham namanya orang kafir. Tetapi yang melecehkan orang yang mampu beragama Islam. Seolah-olah aneh ada orang mengatakan Allah berfirman Nabi bersabda di gedung DPR di tempat bisnis ya. seolah-olah Islam iman itu hanya di saja maka terus kalian tanda bahwa keimanan kita benar adalah kita tanda, kita merasa mulia, kita merasa tenang sebagai orang-orang yang beriman. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik yang mengaku beragama Islam itu tidak berani. Tidak berani menampilkan keimanannya. Lihat suasana, menguntungkan dirinya atau tidak. Menguntungkan bisnisnya atau tidak menguntungkan politiknya atau tidak. Orang beriman tidak begitu. Dia bangga kalau benar-benar mengamalkan keimanan keimanannya. Makanya dalam surat Al-Munafiqun Allah berfirman, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ munafik bersekongkol dengan orang kafir. Karena mereka beranggapan orang kafirlah itu yang harus ya kita jadikan teman dekat, punya dana banyak, teknologi yang hebat, senjata yang luar biasa, tidak dalam sejarahnya ciri-ciri orang munafik seperti diabadikan dalam Al-Quran dan Sunnah adalah orang-orang yang selalu berpihak kepada orang kafir. Karena mereka menganggap orang kafir itu tidak ini yang kedua. Yang ketiga, wahai saudaraku yang saya sudah karena Allah. Tanda bahwa keimanan kita benar diterima oleh Allah adalah mahabbatul mu'minin. Kita menyintai saudara kita seiman dan seakhidat. Jadi kalau ada seseorang menyintai saudara yang beriman, apapun jalanannya apapun nama kelompoknya, apapun partinya, selama dia beriman kembali pada Quran dan Sunnah, meskipun kadang-kadang ada perbedaan dalam fikih ahsan, meskipun kadang-kadang ada perbedaan dalam menentukan perjuangannya, dalam menentukan skala prioritas dalam jawabannya. Selama dia beriman, dia menyintai karena Allah. Itulah orang yang beriman. Sampai ulama akidah mengatakan, ulama tauhid mengatakan, ulama yang perhatian sangat ke dalam keimanan mengatakan, inti daripada akidah itu adalah al-hubbu wal-bughdu. Dengan istilahnya, al-hubbu wal-bughdu min min akidah. Cinta dan benci itu adalah inti daripada akidah inti daripada keimanan. Jadi untuk mengukur keimanan seseorang itu, lihat apa yang dia cintai. Lihat siapa yang dicintai. Lihat yang apa mereka cintai. Lihat siapa yang cintai. Itu inti daripada keimanan. Dalilnya adalah di antaranya dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman.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 Yuhibbuna orang ajar ini, Mereka mencintai saudaranya yang berhijrah kepada yaitu mencintai orang kafir. Jadi kalau ada orang mengaku beragama Islam, kok membenci orang Islam, tetapi malah cinta pada orang kafir, membela orang kafir, membela aliran sesat, sudah jelas, sudah jelas dalil Jelas. Orang yang menghina saudara adalah beriman. Orang yang menyintai orang kafir adalah di Tolak keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis Nabi mengatakan karena tafsir yang paling benar setelah tafsir Quran bil Quran menafsirkan Quran dengan Quran Quran yang tafsir yang paling benar yang kedua tafsir Quran sunnah menafsirkan Al Quran menjelaskan Al Quran dengan sunnah Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, ya, la yu'minu ahadukum hatta yahibba li akhihi ma yahibbu li nafsihi. Seseorang di antara kamu tidak beriman. Nabi meniadakan tidak beriman. Sehingga dia cinta menyintai saudaranya. Menyintai untuk juga saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi ukur iman itu ada atau tidak, atau sebenarnya iman itu benar atau tidak adalah cinta. Jadi cinta dan benci merupakan satu paradigma kalau ukur iman seseorang. Sehingga seseorang yang imannya benar membuahkan kasih sayang sama muslim jika selamat selamatnya nasihat-nasihatnya, dimanapun berada, selalu mengajak saudaranya agar bersatu. Kalau orang kafir, orang kafir bersatu padu untuk menolak aturan-aturan yang bernuansa Islam, seharusnya orang yang beriman lebih bersatu dan kau suaranya orang yang kafir lebih sering ditampilkan, sering ditayangkan, sementara suara kaum muslimin tidak terdengar. Lah, aneh haram. Yang lebih dominan harusnya suaranya kaum muslimin dalam membuktikan keislaman dan keimanannya. Tidak rela kalau saudaranya dipermalukan, saudaranya dipojokkan. Oleh karena itu, mahabbah cinta sesama muslim ini adalah merupakan kodiyah keimanannya. Sebuah diskursus keimanannya. Saudaraku yang tercintai karena Allah. Yang keempat, tanda-tanda bahwa keimanan kita benar, keimanan kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mempunyai tokoh dan mempunyai mempunyai kekuatan energi yang luar biasa dalam memperjuangkan Islam. Dan itu terlihat dari kesadarannya, Nafas panjangnya dalam berjuang di jalan Allah. Bahkan siap ya, tidak tidur bermalam-malam untuk menjaga kaum muslimin agar tidak diserang oleh orang-orang kafir. Ini Bapak Ibu bisa lihat dalam surat Ali Imran, surat 3 ayat terakhir, yaitu ayat 200 ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu biru ya ayyuhalladzina amanu taqullah ya ayyuhalladzina amanu biru wa sabiru wa rabitu wattaqullah wattaqullah Allah la'allakum tuflihun hai orang-orang yang beriman sabarlah Musabarah artinya tingkatkanlah kesabaran. Waro itu dan selalu bermurobatoh. Murobatoh itu artinya selalu siap siaga untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Jangan sering musuh-musuh Islam itu merusak kaum muslimin, menghancurkan kaum muslimin, menghancurkan akhlaknya, ya akidahnya, rumah tangganya, apapun namanya. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung agar kamu sukses. Makanya ayatnya dipanggil dengan ya ayyuhalladzina aman. Artinya, kalau iman kita itu benar, maka tandanya kita punya nafas yang panjang, bukan kesabaran. Ulama akhlak mengatakan, sabar itu ada dua. As-sabru ala so'at, sabar untuk senantiasa taat kepada Allah, sehingga saatnya itu bisa di bulan tertentu, seperti bulan Ramadan saja umpamanya. Makanya ulama-ulama dulu kita memberikan nasihat ketika masuk bulan Syawal seperti ini. Di antara nasihat beliau, beliau mengatakan, Kunu Rabbaniin, wala takunu ini Jadilah kamu manusia-manusia Rabbani yang selalu taat beribadah kepada Allah setiap saat dan jangan kamu menjadi orang yang taatnya kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Jadi orang yang imannya benar, dia mempunyai as-sabrul al Punya kesadaran, punya nafas yang panjang untuk taat Allah. Yang kedua, as al sadar untuk senantiasa meninggalkan kemaksiatan. Bisa jadi di satu perkantoran, ya, kaum muslimin mayoritas banyak. Tetapi kesabarannya untuk meninggalkan kemaksiatan belum tentu sama. Nah, keimanan orang yang diakui oleh Allah adalah keimanan seseorang yang selalu sadar menahan dirinya dari perbuatan maksiat karena di perusahaan, di perkantoran banyak yang menggoda, apa godaan itu pangkat, atau harta, atau lawan jenis dan lain sebagainya. Orang yang imannya benar, saudara sekalian, dia mempunyai nafas yang panjang untuk meninggalkan kemaksiatan. Ini bisa dipertegas dari hadis lain atau hadis dalam Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta atau dalam kitab yang lain Nabi mengatakan la yajri bahwa mukmin seseorang tidak mungkin berbuat zina kalau dia tidak benar beriman. Jadi tidak akan berzina seseorang itu kalau dia benar-benar beriman. Ini butuh daripada ya kesabaran meninggalkan rumah jahatan. Terakhir, bagi saudara sekalian, sebelum mungkin Bapak Ibu memberikan masukan atau pertanyaan, yang terakhir, tanda bahwa keimanan kita benar adalah al-wafa bi ahdillah memenuhi janji kita kepada Allah. Seorang mukmin ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, pada dasarnya dia telah berbaik, berjanji dalam hidup ini untuk hanya beribadah kepada Allah, untuk berjuang di jalan Allah yang mempunyai latar belakang ekonomi berjuang di jalan Allah melalui potensi ekonominya yang diberikan ilmu oleh Allah ilmu agama berjuang di jalan penajat nasir melalui ilmunya yang mempunyai melalui jabatannya nah orang yang imannya benar dia memenuhi janjinya sampai dipanggil oleh Allah ini Bapak Ibu bisa dalam surat Al-Ahzab surat nomor 33 surat sekalian ayat 2324 berfirman من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من المؤمنين di antara orang-orang beriman rijal ada orang-orang yang sodaku ma'ahadullah yang jujur rezekinya kepada Allah. Oleh karena itu, kami menemukan Qadu anak saudara. Maka sebagian mereka ada yang menemui ajarnya. Yang terwasi dengan perjuangan, dibuktikan bahwa jadinya benar kepada Allah. Ada yang masih hidup, waminhum yang tadi. Sebagian mereka ada yang masih menunggu. Wama badali tabdila. Dan mereka tidak berubah janjinya. Tetap iman, tetap Islam. Hampir nanti kami dari Allah. Itulah dalam sekalian beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa orang yang beriman dan imannya benar dan diakui oleh Allah seperti itu dalam hidupnya. Sehingga keimanannya memberikan kontribusi yang sangat besar untuk dirinya, keluarganya, bangsanya. Dengan demikian perusahaan keimanan benar-benar adalah ya, sesuatu yang diprioritaskan dalam hidup ini seperti yang sudah kita ceramahkan di Kamis, di hari Kamis yang lalu. Bapak sekalian ini yang saya sampaikan semoga kita dan keluarga kita dan anak bangsa ini diberikan keimanan yang jujur, yang benar, sehingga masalah demi masalah bisa kita hadapi secara tepat karena iman kita benar. Lalu sekali ini saja yang bisa dan kami persilahkan seandainya ada Bapak yang berkenan untuk dimaksudkan atau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. mengenai ya, eh, tadi kan orang yang cuma benar lalu seperti yang dikatakan tadi bahwa ada orang Islam yang menentang kepentingan Islam dan eh, sebagainya eh, dia orang Islam tapi dia menentang di kita harus merasa bersaudara dengan dia karena dia Islam. Apakah eh, ini bersaudara kita itu tetap kita eh, pertahanan bertahanan terhadap yang itu? Eh, apakah mereka tidak bisa dianggap orang munafik? Itu yang pertama. Kedua, akan sedikit saya dengar bahwa semua orang Islam, semua orang ini pada pada dasarnya masih neraka dulu orang Islam masuk neraka dulu baru setelah dosanya setelah dosanya baru bertobat bekerja padahal di ayat Al-Quran disebutkan dan lain barang siapa yang uh, kebaikannya lebih berat daripada timbal keburukannya surga sedangkan apabila timbal keburukannya lebih banyak daripada timba neraka nah, kalau memang harus neraka dulu baik pribadi kita baca dalam hari-hari sudah sejak itu saya nggak sanggup merasakan rasa itu. Ini jelaskan dari dua tiga sekarang. Terima kalau begitu berapa tulang Terima kasih Bapak. Ya ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama yang sangat penting karena berkaitan dengan kondisi sekarang yang kita hidup berarti pertanyaan ini adalah untuk diri saya, diri Bapak dan kita semuanya. Saudaraku, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, kepada kita semuanya adalah tidak ada permasalahan termasuk permasalahan internal kaum muslimin yang tidak ada solusinya. Dan contoh ya untuk memberikan solusi seperti itu sudah ada. Sehingga kita tinggal mengikuti saja. Jadi ada orang mengaku beragama Islam, kemudian membela orang kafir, membela kemaksiatan. Itu bukan hal yang baru. Jadi logik dalam saja Bapak Ibu sekalian, kalau di zaman Rasulullah SAW, beliau masih hidup. Beliau masih manusia terbaik. Wahyu masih turun. Itu saja ada orang-orang yang bersekongkol dengan orang Yahudi, musyrik Makkah, Rotofan, ya. Itu Bapak bicara dalam perang Ahzab. Bapak Ibu sekalian, bahkan orang munafik ada yang membuat masjid, kita lihat yang diabadikan dalam surat At-Taubah itu. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين dalam surat At-Taubah Jadi orang munafik bikin masjid tandingan Nabi tujuannya untuk tabrikan bainan ini, memecah belah di antara kaum muslimin. Bapak Ibu, logika ini benar. Kalau di zaman Nabi, di zaman kita terbaik saja ada orang-orang munafik. Lalu ini bagus sekalian, zaman sekarang ada nggak kira-kira Pak? Sedikit atau banyak Pak? Banyak atau banyak kira-kira? Cuma kita tidak boleh menuduh saudara kita munafik. Yang tidak boleh itu menuduhnya. Tapi waspada harus. Soalnya kalau menuduh diperbolehkan, kacau nggak Pak itu? Nah, nanti berbeda dengan saudaranya, kamu munafik, saya tidak boleh menuduh. Tapi Allah hadir, cukup kita diberikan tanda-tanda mereka, tujuannya agar kita waspada. Mana ayatnya Ustaz? Ayatnya dalam surat Al-Munafiqin. Humul adu fahdarhun. Mereka itu musuh kamu yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka. Itu baik. Jadi sikap yang diberikan Quran, kita harus waspada. Bukan ya sikap-sikap yang sudah bertemu mereka muslimin. Yang kedua, sikap yang kedua dijelaskan dalam surat Al-Anfal, orang seperti itu yang berpihak kepada orang kafir ini yang berkaitan dengan hijrah. Orang yang seperti itu tidak mendapatkan hak walayah, hak loyalitas dari kaum muslimin. Artinya kalau seandainya ada di dunia, mengaku beragama Islam tapi bela orang kafir, bela kemaksiatan, Seandainya dia itu nyalon dari lurah atau dari ketua RT, Pak, itu tidak boleh kita pilih. Kenapa? Karena dia juga tidak berpihak kepada kaum muslim. Itu adanya dalam surat Pak ya, dalam surat Al-Anfal. Ma lakum min walayatin min Ini pertanyaan yang bisa disampaikan. Kemudian yang kedua, orang selalu masuk neraka dulu baru masuk surga. Saya belum tahu itu Pak, walaupun memang itu sering karena dengar. Yang jelas, yang sering ditekankan Quran dan Sunnah itu, bahwa kaum muslimin semuanya berpotensi masuk surga. Bukan kalau masuk neraka dulu baru masuk surga. Meskipun mungkin realitasnya ada seperti itu karena maksiatnya banyak ya. Jadi hadisnya mengatakan, Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man ada setiap umat umatku kata Nabi ya punya potensi masuk surga kecuali orang yang tidak mau kata Nabi. Sahabat kan kok ada orang tidak mau masuk surga? Ya Rasulullah siapa itu orang yang mau masuk surga? Nabi menjawab, "Man ata'ani dakhala jannah wa man apa faqad ada." Barang siapa yang taat kepada aku maka dia masuk surga dan barang yang siapa maksiat durhaka, membangkang tidak mengikuti Nabi, apa-apa pada ada maka itulah orang yang tidak mau masuk surga. Jadi bagus sekali ya kita berdoa agar kita menjadi penghuni surga. Perkara nanti ada orang yang masuk neraka duluan, jangan sampai di mana yang harus masuk neraka dulu. Ya, seperti bapak sama dengan kita, jangankan ya sehari, ya, atau kan setahun, satu hari dia kan harus tanah, sehari tahun oleh karena itu kita berupaya, berdoa, dan beramal yang semaksimal mungkin. Semoga dosa-dosa tidak menoleh Allah dan yang ada tinggal kebaikan kita. Semoga kita termasuk ahli surga. Coba ya, itu yang lebih ditenangkan. Jangan ditenangkan kayak ya, tadi itu. Sebagian orang yang kata Imam Ghazali itu terkena penyakit gurur. Zik, roh, roh Gurur lah Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang gampang cek GR. GR-nya orang awam begini udahlah jangan terlalu ya aktif beribadah dan terlalu semangat berdakwah kan masih muda kok masih muda sekali-sekali maksiat nggak apa-apa paling nanti kan kita kalau maksiat sekali-sekali paling masuk neraka sebentar dicuci dosa kita setelah itu kita masuk surga jadi seolah orang tersebut mempunyai biru perjalanan menuju jadi jangan menganggap kecil ternyata sudah ada apa-apa kepada diulang. Yang ada harusnya kita berupaya semaksimal mungkin agar kita menjadi penghuni surga atas izin Allah dengan cara memaksimalkan ibadah kita. Jadi jangan dari awal sudah niat, nawa itu masuk neraka luar, kemudian surga. Ya kalau kita masuk surga, kalau neraka selama-lamanya, nah lagi dibalik. Itulah ya, Allah Ada lagi Pak? Ibu, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait tanda-tanda keimanan yang Bapak sampaikan tadi yang pertama yang kedua bahwa seorang yang dianggap beriman itu tidak malu-malu dengan melakukan kebetulan Betul ya Pak? Eh, saya ingin tanya gini Pak, terkait dengan sebab tadi Pak ya, buat isu-isu beriman, isu-isu Padahal karena melakukan kebaikan kita timbul terasa was-was, rasa dianggap masuk alim, rasa pria mungkin, wujud segala macam. Itu mereka mungkin tidak sanggup menghadapi bukan yang macam itu pak kalau tanpa ada perlindungan Allah pak melangkah cuma meter pun itu sudah diciptakan pak tantangannya nanti pak pertanyaannya apa sih Uh, yang ingin saya tanyakan adalah ini Pak. Kira-kira amalan apa yang mungkin sederhana yang dapat kami lakukan setiap saat dan dapat perlindungan Allah berikan pada kami untuk menghindari was-was itu Pak. Karena was ini mungkin berat, bercepat, datang tak kapan saja di mana saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Pertanyaan ini insya Allah juga penting buat saya buat kita semuanya karena kita manusia tidak lepas berhadapan dengan pertarungan melawan setan. Dan betul kata Bapak, kalau ada suasana seperti itu, ketahuan itu adalah tafsir, godaan dan setan. Bagaimana cara mengatasinya? Saudara sekalian, cara mengatasinya adalah pertama dengan zikrullah. Selalu berpikir kepada Allah. Jadi kalau ada perasaan seperti itu, langsung saja kita ucapkan alhamdulillah minasyaitonir rajim. Allah inna nas'aluka al-afiyah. Langsung kita perintah kepada Allah. Karena yang seperti itu memang setan. Baik setan manusia atau setan Di Makanya dalam Al-Quran dapat dikatakan, tidak ada perintah Allah kepada kita untuk berbuat sesuatu yang sering dipertegas dengan kata kadiron banyak atau selalu kecuali itu. Artinya apa? kita berhenti zikir sebentar saja, setan itu menggoda kita. Makanya zikir tidak cukup diartikan dengan zikir dengan lesan. Zikir itu artinya menyebut, ya menyebut nama Allah. Tapi zikir artinya juga ingat. Sehingga kita selalu ingat kepada Allah. Saudara so, yang kita Allah. Saya katakan banyak. Sholat. Walaupun sholat juga bagian dari zikir. Tidak ada dalam Al-Quran wa aqimis sholata sholatan kathira. Sholatlah kamu dengan solat yang sering ada. Karena solat sudah ada waktu. Zakat yang lebih penting. Tidak ada wa zakat, zakat zakatan kathira. Zakatlah kamu dengan zakat yang sering ada. Karena zakat juga ada waktunya. Puasa tidak ada waktu. Sauman zakat tidak ada. Apalagi kawin, Pak. Tidak ada wata jawab dan kafiran. Kawinlah yang sering, tidak ada. Tapi begitu zikir, wahai saudara sekalian, terlalu kafiran. Ya ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran dan zikirlah pada menyembah. La'allakum tuflihut. Atau dalam surat Jumat, فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. Jadi setan pergi. Yang kedua adalah sekalian meningkatkan kualitas keimanan kita. Mana dalilnya? Dalilnya karena orang yang imannya kuat itu berarti dekat dengan Allah. Seseorang yang dekat dengan Allah, setan tidak berani mendekat. Makanya dalam kita dikatakan, bukannya para sahabat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ada di sebuah perjalanan di tempat, kemudian iblis melihat Umar, iblis atau syaitan. Itu bapak ibu sekalian, kita dalam kehidupan sahabat, iblis itu langsung lari takut ketemu Umar karena Umar keimanan kuat sekali. Pak, kalau di zaman sekarang ada Umar ketemu iblis yang lari ya Bapak. Mati mungkin minum. <laughs> Ini Pak. Yang ketiga adalah, ini kaitan dengan yang pertama zikir, tapi khusus. Banyak membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir seratus kali di dalam asar dikatakan siapa yang komitmen membaca ini seratus kali pagi dan sore dia tidak akan ya, bisa dimasuki syaitan. Ini sekarang harus lagi di antara hal-hal yang apa namanya ya cara kita keluar dari ikat setan dan manusia atau Yang keempat yang nama terakhir Pak ya. jangan menyendiri, jangan menyendiri, jangan bisnis sendirian. Kenapa kita sendirian? Takut kalau pas kita transaksinya haram, tidak ada yang mengingatkan, nggak di Makanya dalam hadis dikatakan asyaitonu ma'al wahidi. Syaitan itu bersama orang yang sendirian. Wa minal isnaini ad'ad dan dari orang beriman dua orang beriman ad'ad semakin jauh setan itu. Oleh karena jangan akan menyendiri. Karena kalau kita sendirian kita salah, tidak diingatkan. Ditambah hari lagi yang berbunyi Tidaklah laki sendirian, perempuan sendirian, maksudnya bukan istrinya, bukan maksudnya. Kecuali teman yang ketiga adalah syaitan. Maka terjadinya perselingkuhan, perzinahan diawali karena berdua Coba kalau itu tidak pernah berduaan, walaupun ini ada perempuan di sini. Kalau pengajian seperti Ramrani, insya Allah aman dari fitnah. Tapi kalau lagi perempuan berduaan, maaf maaf saja Bapak Ibu, saya kasih contoh yang real saja supaya tidak mengada-ngada. Umpamanya bukan Bapak dengan Ibu orang lain, punya anak mahasiswa atau mahasiswi, kuliah di luar kota, di Jogja, Bandung, Surabaya. Dia kontrak, perempuan itu kontrak dikontrakan. Kemudian temannya sekelas, dia datang, laki-laki datang, di kontrakan berdua saja jam 9, jam 10, 11, 12, nggak pulang-pulang Pak. Kira-kira yang membisiki dia berdua itu mereka berdua setan atau malaikat Pak? Kira-kira berdua di dikontrakan lagi promo dari tiap mulai, Selasa Haji, Selasa ibadah atau ngapain Pak? Iya, Tanggung saja. Ini yang kadang-kadang tidak dipikirkan oleh sebagian orang tua. Yang mungkin sudah ngirim uang untuk bayar uang kuliah, tapi sebagian orang tua, harga Allah wa iya, Allah berikan kita semuanya tidak atau kurang memperhatikan anak saya di sana itu tinggal sama siapa. Kalau malam hari itu keadaannya seperti siapa, seperti apa? Makanya surat Al-Falaq itu diantaranya kan kita minta perlindungan dari Allah dan eh, kepada Allah dari waktu malam yang tumpah. resipi tidak wakaf. Kenapa minta perlindungan waktu malam ketika tumpah? Karena biasanya setan itu keluar di saat malam. Oleh karena itu sekalian, Habibullah, sebelum malam juga kemarin kita banyak membaca zikir, maksurat, agar setan itu tidak mengambil diri kita, anak dan sebagainya. Ini baik baikkan di antara ya, kiat yang telah diberikan oleh Abad Rasulullah. Rasulnya. Kami saja Pak ya, Bapak Ibu, saya ingin punya kewajiban yang lain, secara kewajiban belajar, secara kewajiban mencanangkan. Semoga bagi kalian kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan dua Allah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.